Mitra bisnis, tercatat masih ada 101 terpidana mati yang hingga kini belum dieksekusi. Bahkan ada terpidana yang difonis mati 38 tahun lalu, sampai saat ini belum dieksekusi. Untuk membicarakan fenomena itu, segera kita berbincang dengan mantan Hakim Agung Bismar Siregar. Pak Bismar, apa pendapat Anda? Saya kira kita keliru memahami tentang hukuman mati dan pelaksanaan hukuman mati. Saya bukan fanatik Islam, tetapi seorang Muslim yang ingin menjadi Muslim yang baik. Di dalam ajaran Islam ada hukuman mati. Tetapi sebagian kita, terutama yang mengaku umat Muhammad, mengatakan tidak ada hukuman mati, anti hukuman mati. Saya hanya bertanya, berimankah dia kepada kitab kursi Al-Quran atau tidak? Nah, jadi kalau beriman, ia jelas mengatakan, saya mengakui hukuman mati. Dan kalau umpamanya sampai sekarang, setiap baca satu-satu orang yang sedang menunggu tentang pelaksanaan hukum matinya, Kemudian di antaranya ada yang 38 tahun menunggu setelah putusan mati itu sampai sekarang belum dilaksanakan. Saya ingin untuk menghimbau mereka yang terkait dengan itu punya keengkau rasa kemanusiaan yang adil dan beradab bukan berdasarkan HAM tetapi berdasarkan kalm kewajiban azazi manusia. Kalau punya jangan larut-larutkan orang menunggu tentang kematian itu mereka merindukan kematian. Karena bagi orang yang beriman, menerima hukuman, menerima putusan, dan menerima pelaksanaan putusan, itu menghapuskan dosa. Dan mereka disucikan Allah dari dosa dan diterima sebagai seorang suhada. Sekira itu aja masalahnya. Kita tidak mengerti tentang pelaksanaan hukuman. Kita terpatur kepada ya hak asasi manusia, melanggar hak asasi manusia. Saya bilang, monyong lu dengan azasi manusiamu. Lupakan engkau bahwa azasi manusia itulah yang menjajah bangsa ini sampai sekarang ini. Tapi bukankah memang proses hukuman mati di negara kita panjang, Pak? dipanjang-panjangin karena mereka tidak mengerti hakikat daripada kematian. Mereka takut mati. Buat saya, saya rindu kematian karena melalui kematian saya bertemu dengan Tuhanku walaupun saya harus berpisah dengan yang kucintai. Saya kira Fahrozi dan seterusnya dulu waktu selesai putusan mereka sudah berkata kami tidak takut hukuman mati. Bagi orang yang beriman memang perbuatan mereka itu salah. Membom Mario itu salah. Membom eh, Australia itu salah. Tapi dalam kesalahan itu mereka mereka berkata, ampunilah aku ya Tuhan karena telah saya berbuat salah. Ampunilah saya. Saya ikhlas menerima apa yang menjatuhkan pemerintah tentang hukuman mati. Saya ikhlas menerimanya. Dan kemudian kepada mereka yang terkait pelaksanaan. Laksanakanlah tapi ada pendapat, panjangnya proses itu adalah akibat tidak mudah mengambil nyawa orang. Bagaimana pendapat Anda, Pak? Kenapa sih tidak gampang mengambil nyawa orang? Kalau orang yang akan dilaksanakan hukuman itu nggak gampang dia mengambil nyawa orang. Membunuh Kenapa kita harus melihat kepada perlindungan dia? Kenapa tidak melihat perlindungan daripada korban-korban? Tolonglah kita seimbang melihat mengenai masalah. Dan bagi si pembunuh yang telah melakukan kejahatan yang seperti itu, mestinya dalam imannya tertanam, aku ikhlas menerima hukuman yang dijatuhkan karena saya telah melakukan perbuatan yang sangat tercela. Kemudian ia mohon ampun kepada Tuhan. Dan kemudian ia berkata, laksanakanlah hukuman mati itu. Berarti kalau sudah ada keputusan tetap harus cepat dilaksanakan ya Pak eksekusinya? cepat jangan suruh menunggu menunggu mereka yang menunggu itu penganiayaan itu menganiaya mereka yang satu saat itu juga akan dilaksanakan kenapa harus ditunggu menunggu-nunggu akibatnya inilah akibatnya kita tuailah akibat daripada yang demikian harus dikerahkan uh, apa namanya tenaga harus dikerahkan mengenai ini berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk yang demikian itu dengan ditimbulkan lagi ini teror teror lagi akan ada lagi pembalasan pembalasan kenapa kita harus membuat mengenai masalah yang yang sebetulnya tidak perlu menjadi masalah. Demikian Bismar Siregar, saya Kiki Wijaya.